الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد sekarang kita masuk pada poin yang ke-75 Qala hafizahullah ta'ala berkata hafizahullah As-salatu bitmi'nani Salat dengan tumanina Ad-dalilu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil musii salatah. Dia berkata kepada orang yang salah salatnya. Jadi orang ini datang melaksanakan salat dengan cepat, gerakannya sangat cepat. Kemudian diperintahkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam untuk ulangi, dikatakan, "Fa inna kalam salli, sesungguhnya kamu belum salat." Perintahkan terus. Berulang-ulang salat. Setelah itu, karena tidak bisa melaksanakan salat dengan benar, minta diajari. Diajarilah. Dan dikatakan di sini, Idza kumta ila salati fakabbir. Jika kamu berdiri untuk salat, maka bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu dari Al-Qur'an. Jadi diperintahkan untuk membaca yang mudah. Ini sebagai nasihat terhadap orang mengimami dengan menggunakan mushaf. Kadang orang ingin sholat taraweh karena merasa hafalannya tidak bagus atau kurang hafalannya, dia pun menggunakan mushaf membaca. Dan ini tidaklah dibenarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan hal tersebut. Juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak melakukan hal tersebut. Walaupun disebutkan ada asar dari para salaf, ada dari mereka membaca menggunakan mushaf, kan, tetapi tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah dari seperti ini. Summa korak summa qra ma tayassara ma'ak minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Apa yang dia hafal walaupun sedikit itu yang dia baca ulang-ulang tidak masalah. Yang penting memudahkan baginya yang tidak sampai dia memberatkan dengan membaca mushaf. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai kamu tumanina dalam ruku. Sumarfa hatta ta'adila qa'iman. Kemudian bangkit dari ruku. Kemudian angkat, yakni irfa kembali berdiri sampai kamu lurus dalam keadaan berdiri. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai tenang, sujud. Thumma fa'ala dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukanlah pada demikian itu pada salatmu keseluruhannya, semua salatnya dilakukan seperti ini dengan nina Muttafaqun alaih disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Menerangkan kepada kita tentang nina merupakan salah satu yang menyempurnakan sholat. Siapa yang tidak tumak nina maka sholatnya batil. Sholatnya batil. Sholatnya tidak sah. Dengan dalil tadi orang yang keliru dalam sholatnya disuruh untuk mengulangi. Orang yang salah sholatnya disuruh diperintahkan untuk mengulangi karena tidak tumak nina. Dengan cepat melakukan perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Kemudian bila sebutkan lagi poin yang ke 76, an-nuzulu ila sujudi ala ini Turun ke sujud di atas dua tangan, itu mendahulukan dua tangan. Dalilu hadisul Bara ibn Azib radhiyallahu anhu dan dalilnya adalah hadis Al-Bara ibn Azib qala beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala jika beliau mengatakan Sami'allahu liman hamidah. Lam yahni ahadun minna zahrahu hatta yaqa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan. Tidaklah salah seorang di antara kami menurunkan punggungnya membongkokkan seperti ini turun hatta yaqa'an nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan sampai nabi sallallahu alaihi wasallam sudah benar-benar sujud ini yani sudah turun untuk sujud Summa naqa'a sujudan ba'dahu. Summa eh, naqa'u sujudan ba'dahu. Kemudian kami pun meletakkan, yakni turun sujud setelah beliau. Muttafaqun alaih hadis ini adalah Ali Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau sebutkan, wan hina zahri yakunu fin nuzuli 'ala yadaini. Dan memiring atau menurunkan punggung akan turun ke tempat sujud, keberadaannya itu ketika turun ala liyadaini itu atas dua tangan. Jadi hadisnya umum. Kemudian beliau menjelaskan dengan menyebutkan ala liyadaini. Dan ini juga yang menyebutkan tentang kebolehannya mendahulukan lutut dulu. Mereka juga menyebutkan dalil ini karena ini hanya menyebutkan turun. Tidak ada keterangan di sini. Apakah kedua tangannya ataukah kedua lututnya. Jadi orang-orang yang mereka menyatakan mendahulukan lutut juga berdalil dengan dalil ini. Karena dalil ini sifatnya umum. Sebutkan lam yahni ahadun minna zahrahu. Orang yang turun atau memiringkan punggungnya untuk turun itu tidak mesti dengan tangan. Bisa juga dengan lutut. Jadi dalil umum seperti ini masing-masing ulama yang berpendapat bisa menjadikannya sebagai dalilnya. Ketika keberadaannya sebagaimana telah kita sebutkan perkaranya itu dia dan dalil yang menyebutkan mendahulukan tangan itu hadisnya daif atau juga dalil yang mendahulukan lutut juga seperti itu memiliki kecacatan pula sebagaimana telah yang pernah kita jelaskan. Di ketika perkaranya untuk mengambil dalil yang khusus yang menjelaskan tentang keumuman ini adalah daif, kembali kepada perkara yang luas. Artinya boleh seseorang mendahulukan mana yang termudah bagi dia, tangan dulu ataukah lutut dulu. Tangan dulu ataukah lutut dulu. Dan ini telah kita jelaskan. Karena hadis yang di sini wan hina'u az-zahri ini umum yaitu turunnya punggung atau miringnya punggung untuk turun dia sebutkan yakunu fin nuzul keberadaannya pada turun ala liadain atas dua tangan dan telah disebutkan di dalam surah salat Nabi tentang masalah ini terjadinya khilaf para ulama dan Al-Imam Ibn Bas juga Al-Imam Ibn usaimin dan yang lainnya mereka menguatkan pendapat bolehnya turun dengan dengan lutut dan juga mereka menyebutkan tentang hadis yang disebutkan bahwasanya onta itu turun mendahulukan tangannya itu pun di di dijelaskan pula oleh Ibn Qayyim bahasanya hadisnya terbalik. Jadi dikritik oleh Ibn Qayyim tentang juga yang lain. Dan itu ketika tidak adanya kejelasan dalil yang menerangkan masalah ini, apakah mendahulukan tangan ataukah lutut, perkaranya global. Dalilnya karena seperti ini umum, maka dikembalikan kepada orang yang melakukan salat itu sendiri kalau dia mau dia merasa lebih mudah baginya untuk turun mendahulukan lutut maka dia lakukan kalau lebih mudah baginya mendahulukan tangan maka dia lakukan kemudian poin ke 77 azkaru ruku'i was sujudi zikir-zikir ruku' dan zikir-zikir sujud An Hudzaifah radhiyallahu anhu dan dari Hudzaifah semoga Allah meridhoinya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi dahulunya beliau berkata di dalam ruku'nya subhana rabbiyal azim maha suci Rabbku yang al-azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la dan di dalam sujudnya beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la akhrajahu muslimun dan hadis ini direkam oleh muslim Subhana al a'la, maha suci Rabbku yang al-a'la paling tertinggi. Wa adna tasbihi fil ruku'i wa sujudi salatu, salatu tasbihat. Dan paling sedikitnya tasbih di dalam ruku ini dan sujud ini tiga tiga tasbih. Kalau subhana al ala dibaca tiga. Sabat dzalika 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bimajmu'i turukihi dan telah sahih Demikian itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan majmur turukih dengan dikumpulkannya jalur-jalur periwasannya. Wal yuksir fi ruku'ihi minadzikr dan memperbanyak di dalam ruku'nya itu dari zikir zikir tadi subhana rabbil subhana rabbil azim memperbanyak zikir dan boleh juga berdoa semuanya telah kita sebutkan Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan tentang doa fi ar-ruku' di dalam sahihnya bab doa itu ruku ya ini bab berdoa di dalam ruku sebutkan di sana ada lafaz Allahumma firli ya Allah ampunilah aku dan ini menunjukkan bolehnya berdoa di dalam ruku akan tetapi afdalnya di dalam ruku itu memperbanyak zikir dan nanti kita akan sebutkan dalilnya ya, yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku. Wa yukfir fi sujudihi ba'da taswi al-madhukur mina doa Semakin banyak dari sujudnya setelah tasbih yang disebutkan subhana rabbiyal a'la terbanyak dari doa. Padalilu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan fa amma ruku' adapun ruku' fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla maka kagungkanlah padanya Rabb azza wa jalla perintah diperintahkan untuk mengagungkan mengagungkan bacaannya tadi subhana rabbiyal azim al azim itu bentuk pengagungan dari Allah pengagungan kepada Allah jadi Rabbi, Subhana Rabbi al-Azim, Maha Suci. Rabku al-Azim, yang Maha Agung. Jadi bentuk pengagungan kepada Ar-Rabb Azza wa Jalla. Wa amma sujudu, dan adapun sujud, fajtahidu fid du'a. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Dalam membaca Subhana Rabbil A'la, dia berdoa. Faqaminun, faqaminun taja balakum karena layak layak untuk dikabulkan bagi kalian. Kita sebut. Jahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian beliau sebutkan pada poin yang ke-78. Ma yaqulul imamu wal munfaridu ba'da raf'i minar rukun. Dan kemudian tadi yang berkaitan dengan sujud berdoa di dalamnya. Jadi diperhatikan nanti antara sujud-sujudnya. Jangan sampai nanti hanya sujud terakhir. Terkadang orang sujud terakhirnya. Ketika akan tahiyat terakhir, dia sujud lama sekali, panjang. Jadi diupayakan sama antara sujud yang pertama dan sujud yang terakhirnya. Diupayakan sama. Tidak meng, tidak memanjangkan pada sujud terakhir. Karena tidak tidak ada riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjakan sujud itu pada sujud terakhir saja. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan panjangnya sujud bahkan disebutkan tentang sujud sahwi ketika beliau lupa kemudian beliau sujud disebutkan panjangnya sama seperti sujud yang bukan sujud sahwinya bahkan disebutkan ketika sujud sahwi itu bahkan lebih panjang dari sujud ini biasanya dan beliau sebutkan di sini pada poin ke-78, ma yaqulul imamu wal munfaridu ba'da raf'i min ruku. Apa yang yang dikatakan oleh imam dan orang yang salah sendirian setelah mengangkat dari ruku, yaitu setelah bangkit dari ruku. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya. Qala beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qama ila salati jika beliau berdiri ke salat yukabbiru hina yakum beliau pun bertakbir ketika akan berdiri Thumma yukabbiru hina yarka kemudian beliau bertakbir ketika akan ruku Thumma yaqulu sami Allah liman hamidah kemudian beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah akan mengucapkan sami Allah liman hamidah untuk imam dan munfarid. Adapun makmum tidak mengucapkan. Sebutkan di sini hina yarfa'u sulbahu minarukul. ruku' ketika beliau mengangkat sulbahu minarukul. ruku'. Ini punggungnya diangkat dari ruku. Summa yaqulu wa huwa qa'imun. Kemudian beliau mengucapkan dan beliau adalah berdiri Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Jadi mengucapkan Rabbana lakal hamd bukan hanya makmum, tapi imam juga. Dan diperintahkan dalam hadis, "Idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana lakal hamd." Dan seterusnya "Faqulu Allahumma Rabbana wa lakal hamdu." Jadi diperintahkan untuk mengucapkan Rabbana lakal hamdu ini setelah imam sudah benar-benar mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Baru mengucapkan. Dan ketika mengucapkan Rabbana lakal hamdu ini bersamaan juga dengan imam mengucapkannya. Imam mengucapkan sunya Allah liman hamidah. Kemudian langsung lanjut Rabbana lakal hamdu. Sunya Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Jadi Rabbana lakal hamdunya tidak bersamaan dengan pengucapan dari makmum. Makmum tidak lagi mengucapkan sunya Allah. Kemudian telah saya jelaskan. Adapun munfarid orang yang sholat sendirian sendirian dia mengucapkan Sami Allah liman hamidah langsung juga mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Al-hadis. Disebutkan al-hadis karena masih ada kelanjutan hadis. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fihi al-amru bi takbiratil intiqal. Dan padanya ada perintah untuk bertakbir. Takbir takbir intiqal perpindahan dari satu gerakan kepada gerakan yang lainnya menggunakan takbir. Kecuali kecuali pada ruku eh bangkit dari ruku tidak mengucapkan takbir hanya mengucapkan sami Allah hamida ada pun yang selain itu mengucapkan akbar ketika berpindah dari gerakan yang satu kepada gerakan yang lainnya dan kita sebutkan seperti ini ini untuk yang berkaitan dengan tasyahud kita ambil pada pertemuan yang akan datang insyaallah Allah Alhamdulillah la ilaha illallah